Amma ba'du. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari yang cerah ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini semata-mata karenanya semata-mata untuk bersama-sama mempelajari dan mengkaji ilmu agama ini yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai sebab agar kita mendapatkan hidayah darinya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya e, tema yang akan kami sampaikan pada pengajian sore hari ini sampai satu jam ke depan insya Allah adalah tentang salah satu pokok salah satu inti daripada agama Islam yaitu ittiba'us sunnah kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban mengikuti petunjuk dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beribadah, dalam kita beragama, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya katakan ini tadi sebagai salah satu landasan Islam salah satu pokoknya Islam karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya landasan Islam itu yang paling utama adalah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah merupakan inti daripada syahadat yang kedua yaitu asyhadu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu <clears throat> sangat butuh sekali untuk kita memberikan perhatian kepada masalah ini dan sangat wajib termasuk kewajiban utama bagi seorang muslim untuk berusaha mempelajari makna dua kalimat syahadat ini, mengetahui kandungannya, mengetahui maknanya kemudian memahami konsekuensinya, setelah itu dia berusaha untuk mengamalkannya. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya jaminan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman bil sabit dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi keteguhan iman itu Allah janjikan bagi orang-orang yang memiliki al-qaulu sabit, ucapan yang kokoh yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang kemudian pengertian ucapan yang kokoh atau ucapan yang teguh dalam ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari <clears throat> dari sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaka qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seorang muslim itu ketika dia ditanya di kuburannya nanti oleh malaikat mungkar dan nakir maka dia bersaksi mempersaksikan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah maka itulah maknanya firman Allah yang saya bacakan tadi Yuthabitullahu alladhina amanu Allah akan menguatkan imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Eh, kemudian sebelum saya lanjutkan saya minta maaf sebelumnya karena uh, saya terbiasa kalau mengisi pengajian itu serius. Tidak pandai untuk uh, menyelingi dengan gurauan. Jadi minta maaf ini harus agak tegang sedikit ya. <clears throat> Jadi kurang lebih demikian. Jadi sekali lagi janji keteguhan iman di dunia maupun di akhirat itu hanya akan diberikan oleh orang-orang yang melaksanakan dua kalimat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Kalau ingin baik dalam Islam tidak perlu jauh-jauh. Siapa yang punya tekad untuk memperbaiki diri tidak perlu kemana-mana. Kembali kepada dua kalimat syahadat. Itulah kunci kebaikan. Itulah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Salah seorang ulama salaf ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu, ya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh-sungguh kami akan memintai pertanggungjawaban semua manusia itu. Kami akan menanyakan mereka semua. Amma kanu ya'malun apa yang mereka <clears throat> amalkan, kerjakan di dunia ini. Kata dia, dalam menafsirkan ayat ini dia mengatakan kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat Ucapan ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya salat Tabukiyah. Ada dua kalimat <clears throat> yang Allah akan menanyakan semua manusia dari yang paling pertama hidup sampai paling terakhir. Dua kalimat. Yang pertama amma kanu ya'budun. Apa yang mereka sembah di dunia ini. Dan yang kedua, bimaza ajabul mursalin bagaimana mereka menjawab seruan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Pertanyaan yang pertama adalah tentang kalimat la ilaha illallah. Dan pertanyaan yang kedua adalah tentang kalimat Muhammad Rasulullah. Inilah dua kalimat yang menjadi inti Islam dan menjadi inti keselamatan seorang di akhirat nanti dan merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim untuk mempelajari dua kalimat ini dengan sebaik-baiknya kalau dia menginginkan keselamatan dirinya di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat nanti. Kemudian secara umum insya Allah antum sudah sering mendengarkan dalam pengajian-pengajian atau membaca dalam buku-buku secara singkat makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah. Diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar daripada kalimat ini. Kemudian secara umum juga kalimat ini mengandung dua konsekuensi. Yang pertama, menetapkan bahwa yang berhak untuk diibadai adalah cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang kedua, berlepas diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini saya tidak perpanjang lebar karena saya yakin antum semua sudah sering mendengar pembahasan tentang masalah ini. Kemudian kalimat Muhammad Rasulullah diterangkan oleh para ulama secara umum artinya itu tercakup dalam empat poin. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu yang beliau perintahkan. Mentaati semua yang beliau perintahkan kepada kita. Yang kedua, tasdiquhu fi ma'akhbar. Membenarkan membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang kita rasa masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma anhu wa zajar. Menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Allah yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan mengambil contoh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum makna daripada kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Yang dari sini terlihat jelas sekali bahwa bahwasanya ternyata dua kalimat syahadat ini sangat erat hubungannya. Kalau kita perhatikan sangat erat hubungannya tidak akan bisa terlepas satu sama yang lainnya. Kalau pada kalimat syahadat la ilaha illallah kita menetapkan dan mengamalkan bahwasanya yang berhak untuk kita ibadai itu cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dalam kalimat syahadat Muhammad eh, dalam kalimat Muhammad Rasulullah diterangkan atau intinya adalah menetapkan bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana cara yang beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan petunjuk dan contoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu ditentukan oleh Allah sendiri bukan berdasarkan kemauan masing-masing manusia. Ibadah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ukurannya adalah harus kecintaan dan keridoan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan masing-masing manusia. Yang kemudian segala sesuatu yang dicintai dan diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang diterangkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang mana <clears throat> hal ini semua kita ketahui dan ma'ruf sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hanya Allah perintahkan kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia. In kuntum Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini yuhibbukumullah, barulah Allah akan membalas cintamu. Akan menerima pengakuan cintamu dan akan mengampuni dosa-dosamu Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat untuk diterimanya pengakuan cinta manusia dengan dua yaitu mereka benar-benar mencintai Allah kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan cinta tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak cukup dengan mengaku saja. Tidak cukup dengan mengatakan bahwa saya mencintai Allah tapi kemudian jalannya tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tapi harus dengan dua syarat ini. Mengaku mencintai Allah kemudian mengikuti jalan yang Allah kehendaki, yaitu cara-cara yang beribadah yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al Imamul Hafidh Abdul Fida Ibnu Kathir rahimahullah taala sewaktu beliau menafsirkan ini beliau adalah salah, salah seorang ulama ahlu tafsir yang terkenal yang tafsirnya sudah tersebar di mana-mana sampai juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau sewaktu menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Ali Imran 31 tadi, beliau mengatakan hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi hatta yattabi syar'al muhammadi wa din nabawi fi jami'i fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi Beliau mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim, pemutus atau penentu bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kemudian dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, fahuwa kadhibun fi da'wahu. Maka dia dianggap dihukumi sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya. Tidak diterima pengakuannya. Sampai dia mau mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama ini dalam semua ucapannya, perbuatannya dan semua keadaannya. Oleh karena itu, ayat ini di kalangan para ulama dikenal sebagai ayatul imtihan. Ayat yang merupakan ujian. Ujian apa artinya? Ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ujian Siapa yang benar cintanya, ya, pengakuan cintanya itu dia yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan siapa yang tidak benar cintanya, yaitu orang yang mengaku mencintai Allah tapi kemudian tidak mengikuti jalan dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yang kemudian ikhwan sekalian, kembali kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW kita akan dapati bahwasanya kedua hal inilah dua inti daripada uh, inti daripada dua kalimat syahadat inilah yang menjadi tugas atau uh, seruan intinya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam Allah Subhanahu wa taala berikan tugas yang pertama bagi mereka adalah mengajak manusia untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara ibadah yang benar dan sesuai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita misalnya uh, seruannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Sewaktu dia mengatakan kepada kaumnya ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, menyembah Allah semata-mata dan bertakwa kepada dan taatilah, ikutilah petunjukku. Demikian ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Artinya, seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik, tidak akan bisa mencapai ketakwaan kepada Allah kecuali mengikuti petunjuk-petunjuknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang ucapannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di hadapan kaumnya dalam surat al Imran. Allah berfirman <clears throat> tentang ucapan beliau alaihi salatu wassalam, وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم rabbukum هذا Hada مستقيم وهي Wahai aku datang kepada kalian dengan membawa satu mukjizat. Satu tanda kebesaran dari Rabbmu, dari Allah. Oleh karena itu kalian hendaklah bertakwa kepada Allah wa ati'un dan hendaknya kalian taat kepadaku. Ingat, takwa digandengkan dengan mentaati seruan para rasul. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah dialah Robku dan Rob kamu sekalian. Tuhan kamu sekalian maka sembahlah dia semata-mata. Hada siratum mustaqim inilah jalan yang lurus. Yang oleh karena itulah para ulama sewaktu sebagian dari para ulama sewaktu menafsirkan apa yang namanya siratul mustaqim apa artinya siratul mustaqim seperti yang ditujukan dalam ayat tadi ini mereka mengartikan bahwasanya siratul mustaqim jalan yang lurus yang setiap hari kita minta dalam surat al-fatihah tidak lain mana, maknanya adalah inti daripada dua kalimat syahadat ini yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian dalam melaksanakan ibadah tersebut, yang kedua, dalam melaksanakan ibadah tersebut semata-mata mengikuti contoh dan petunjuk yang yang disampaikan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini jelas sekali seseorang Muslim <clears throat> yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan sekali lagi, maka tidak perlu dia mencari kemana-mana. Tinggal dia kembali kepada agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara keistimewaan salah satu di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada agama Islam ini melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada agama-agama yang lainnya adalah dengan dijadikan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna. Agama yang lengkap. Agama yang menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya, oleh pemeluknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus pada umat ini adalah nabi yang terbaik dan nabi yang paling mulia yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal dunia alaihi salatu wasallam, tidak ada satu perkataan atau perbuatan pun yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semua itu telah diterangkan dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya dalam syariat Islam ini. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW yang langsung menyatakan pernyataan ini. Hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bakiya syai'un mimma yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum anin nari illa wa qad lakum." Tidak tertinggal sedikit pun dari ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian dari surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian semua yang kemudian juga hal ini yang langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga dalam ayat yang sudah kita kenal semua yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Pada hari ini Aku telah sempurnakan Aku telah sempurnakan bagimu agamamu Dan aku telah cukupkan nikmatku atas kamu semua Dan telah aku ridhoi agama Islam ini menjadi agamamu Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya agama Islam ini telah lengkap Yang mana artinya lengkap kita ketahui semua ma'ruf yaitu Tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan selama-lamanya karena ibaratnya kalau air yang penuh di dalam gelas atau di dalam ember misalnya, kalau ditambah maka akan tumpah. Demikian pula kalau di, di, dikurangi maka tidak akan penuh namanya, tidak sempurna dikatakan namanya. Maka demikian gambarannya, yaitu pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan telah aku ridhoi agama Islam ini menjadi agamamu. Di sini Allah menyebutkan agama Islam dengan alif lam. Kita perhatikan kembali kalau kita yang yang sudah pernah belajar bahasa Arab dengan baik akan tahu. Pengertian alif lam di sini adalah alif, alif lam ta'rif. Sesuatu yang telah tertentu. raditu lakumul Islam madinan. Aku telah meridhoi agama Islam ini. Ya ini agama Islam yang ada sewaktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Yaitu agama Islam yang dibawa dan telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah ridhai. Itulah yang Allah ridhai. Sehingga diantara para ulama yaitu Imam Malik bin Anas sewaktu dia menafsirkan ayat ini dia mengatakan fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka apa saja yang tidak termasuk agama sewaktu diturunkannya ayat ini tidak termasuk dari hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu diturunkannya ayat ini, maka hari ini pun tidak termasuk dianggap sebagai agama. Meskipun banyak orang yang melaksanakannya, meskipun banyak orang yang menyukainya, meskipun banyak orang yang menyenangi untuk melaksanakannya. Karena agama yang Allah ridhoi hanyalah agama yang ada sewaktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah ini. Maka di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang jelas-jelas mengakui bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Yang kemudian oleh karena itu diterangkan oleh para ulama kita bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ini setelah Allah menurunkan ayat ini jika kemudian datang atau ada orang-orang yang belum merasa cukup dengan Islam kalau kemudian datang orang-orang yang merasa ingin mencari sesuatu yang lain mungkin dianggap Islam itu membosankan, Islam itu tidak bisa memberikan jalan apa ini cara-cara yang baru, jalan keluar yang baik bagi pemecahan masalah yang berkembang setiap zaman. Ada orang yang ingin mencari jalan lain, perbuatan lain atau perkataan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain yang telah dibawa dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya orang ini pada dirinya cuma terdapat dua kemungkinan. Cuma terdapat dua kemungkinan dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Cuma dua saja. <clears throat> Kemungkinan yang pertama, dia menganggap agama Islam ini belum disempurnakan, belum dijadikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia meyakini Islam ini telah lengkap dan sempurna, maka dia mestinya tidak akan mencari yang lain. Dengan kata lain, berarti menurut dia ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu cuma ayat basa-basi. Kandungannya cuma sekedar basa-basi. Allah mengatakan sempurna, tapi menurut dia ini tidak ada artinya. Tidak sesuai kenyataan menurut dia. Kalau, kalau karena kalau seandainya dia meyakini ayat ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya, maka tidak akan mungkin dia mencari yang lain selain dari ajaran Islam. Selain dari petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau seandainya dia mengatakan tidak benar, saya mengakui bahwa Islam ini telah sempurna dan saya mengakui bahwa ayat ini adalah ayat yang benar maknanya. Tapi dia merasa masih perlu mencari yang lain. Berarti dia kena kemungkinan yang kedua, yaitu dia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan semua syariat Islam ini dengan lengkap. Atau dengan kata lain dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat terhadap amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan agama Islam ini secara lengkap dan keseluruhan kepada semua manusia. Ini kemungkinan yang kedua. Yang mana jika kita perhatikan jelas sekali dua kemungkinan ini adalah kemungkinan atau tuduhan yang sangat keji sekali. Dan sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa demikianlah keadaan yang menimpa orang-orang yang mencari petunjuk, selalu mencari dan tidak merasa cukup dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh eh, kepada nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kemungkinan ini jelas kemungkinan yang sangat batil sekali, kemungkinan yang sangat salah dan keliru sekali. <clears throat> yang salah satu di antara keduanya kalau diyakini oleh seorang muslim, maka mungkin bisa menyebabkan menyebabkan kekafiran, kekafiran bagi orang-orang yang meyakininya. Maka oleh karena itu dengan ini semua kita mengetahui bahwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadahi semata-mata. Kemudian dalam melaksanakan ibadah tersebut hendaknya semata-mata kita mengikuti contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lebih jelas kalau kita tengok kembali, kita lihat kembali apa sebenarnya pengertian ibadah itu. Apa sebenarnya pengertian amalan soleh yang diterangkan oleh para ulama kita? Mereka menerangkan atau diantara definisi yang paling lengkap dan yang paling baik dalam menerangkan tentang pengertian ibadah atau amal soleh adalah ucapan salah seorang dari para ulama kita yang mengatakan bahwasanya al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu الله wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal ibadah itu adalah satu nama atau satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan al-zahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Yaitu yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu pengertian ibadah. Maka dari pengertian sini dari ibadah dari sini kita kita melihat sekali lagi bahwasanya di antara kriteria yang harus terpenuhi pada sesuatu amal supaya dikatakan sebagai ibadah adalah harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah kecintaan dan keridhaan Allah, bukan kemauan atau pertimbangan akal, pertimbangan perasaan manusia itu e, eh, syaratnya ibadah. Demikian. Harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah kita jelaskan tadi bahwasanya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah termasuk yang menjadi tugas kedua bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia ini bagaimana cara melakukan ibadah yang benar sesuai dengan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah ini mungkin sering kita mendengar komentar-komentar miring yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin sehubungan dengan pembahasan atau tema yang kita bicarakan saat ini. Ada juga yang kemudian berusaha untuk menyampaikan uh, apa namanya syubhat atau pengkaburan-pengkaburan begitu seputar masalah ini. Di antaranya ada yang mengatakan yang penting seseorang itu dalam beribadah ya niatnya saja. Kalau niatnya sudah bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Meskipun jalannya berbeda-beda, yang penting kan tujuannya sama. Sebagaimana orang yang ke ke Jubail di sini tidak mesti mengikuti satu jalan. Jalannya bisa berbeda-beda, yang penting tujuannya sama begitu. Ini yang sering kita dengar orang mengatakan demikian. Bahkan ada yang sampai berani memakai dalil dari sabda Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, Innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli manawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya masing-masing manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka jika ada yang mengatakan demikian kita jawab. Kita katakan kepada dia memang hadis yang kamu bacakan ini adalah hadis yang sahih bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi maknanya tidak seperti yang kamu maksudkan. Kenapa demikian? Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang lainnya maupun hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya amal manusia itu tidak cuma berdasarkan niatnya saja. Di antaranya juga adalah hadis yang sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang melaksanakan satu amal perbuatan dalam agama Islam ini yang tidak ada contohnya dari kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalan tersebut tertolak dan metode yang benar dalam memahami Islam ini adalah kita harus menggabungkan semua dalil semua ayat maupun hadis yang ada. Tidak boleh kemudian kita mengambil sebagian kemudian menolak sebagian yang lainnya. Maka yang benar dalam memahami dua hadis ini dan hadis yang lainnya yang semakna dengannya adalah digabungkan semuanya. Yaitu kedua hadis ini menerangkan bersama-sama menerangkan tentang syarat-syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tersebut tergantung dari niatnya, menjelaskan salah satu syarat diterimanya amal manusia itu harus ikhlas. Dan ini syarat yang berhubungan dengan amalan hati manusia, syarat yang berhubungan dengan perkara yang batin yang tersembunyi dalam diri manusia. Timbangan amalan batin manusia. Adapun hadis yang kedua, Barang siapa yang melaksanakan satu amal perbuatan dalam Islam yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ini menjelaskan syarat yang kedua, yaitu menjelaskan tentang syarat atau timbangan amalan anggota badan manusia, amalan yang tampak dari diri manusia. Yaitu amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Dua syarat inilah yang menjadi syarat diterimanya amal. Jika hilang salah satunya, maka amal manusia tidak akan diterima selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berhamburan tidak berarti di hadapan Allah karena kehilangan salah satu dari dua syarat ini. Jadi kita perhatikan dua syarat diterimanya amal manusia adalah yang pertama harus ikhlas. Yang ikhlas inilah merupakan inti daripada kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang ikhlas ini merupakan timbangan daripada amalan hati manusia, amalan batin manusia. Kemudian syarat yang kedua juga harus ada, yaitu harus menyesuaikan amalan lahir manusia, amal yang tampak dari diri manusia disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini juga yang merupakan inti daripada syahadat yang kedua yaitu syahadat Muhammad Rasulullah tidak cukup cuma dengan niat saja berarti tidak cukup cuma dengan mengaku ikhlas saja berarti kemudian pernyataan yang dikatakan tadi bahwasanya yang penting tujuannya satu meskipun jalannya berbeda-beda. Ini pun pernyataan ini pun langsung disanggah sendiri oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus di hadapan kami. Satu garis lurus di hadapan kami. Summa kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Beliau mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Cuma satu jalan yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali kata Ibnu Mas'ud. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain yang jumlahnya banyak. Di samping kiri dan di samping kanan garis satu yang lurus tadi. <clears throat> Thumma qala kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi subul." Inilah jalan-jalan yang menyimpang. Tapi jalan yang pertama, jalan yang lurus dikatakan dengan lafaz sabil, satu jalan saja. Adapun yang menyimpang disebutkan dengan bentuk jamak, bentuk kalimat majemuk dalam <clears throat> dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti lebih dari dua disebutkan dengan inilah jalan-jalan menyimpang yang banyak jumlahnya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Yang pada masing-masing dari semua jalan yang menyimpang ini ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus yang cuma satu ini kata Allah. Maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang meskipun banyak jumlahnya. Sehingga nanti jalan tersebut akan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu sekalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perhatikan sekali lagi di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan yang lurus itu cuma satu. Oleh karena itulah dikatakan dengan sirat. Satu jalan, siratul mustaqim, satu jalan yang lurus. Bukan dikatakan dengan bentuk jamak. Bentuk yang berbilang, bentuk yang melebihi satu jumlahnya. Adapun jalan yang menyimpang disifati sebagai jalan yang banyak yang terdapat di sebelah kiri maupun di sebelah kanan jalan yang lurus tadi. Kemudian ada lagi kerancuan yang kedua atau pengkaburan yang kedua. Kalau kita membicarakan masalah ini biasanya ada yang memprotes dengan mengatakan kalau itu amalan baik kenapa diingkari? Misalnya ada yang berzikir seribu kali atau sepuluh ribu kali Padahal zikir yang ada dalam Islam itu maksimal adalah 100 kali. Yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW atau lebih yang jelas lebihnya tidak dibatasi. Tapi tidak ada yang yang kemudian membatasi dengan seribu kali. Kita ingkari, kita bilang keterangan ini tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan ini kan amalan baik, kenapa harus diingkari? Ini kan amalan yang bagus. Kenapa harus diingkari? Orang berzikir kok diingkari mending ingkari orang-orang yang berbuat apa ini perbuatan-perbuatan maksiat sana begitu. Maka kita jawab Yang mengatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan baik siapa? Kamu atau perbuatan yang memang diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ukurannya kemauan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas menyatakan dalam Al-Qur'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu manusia wahai manusia membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah nyatakan demikian. Maka untuk menentukan satu perbuatan atau ucapan baik atau tidaknya itu harus berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti nyata masalah ini adalah satu kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia pernah mengatakan suatu hari datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga orang sahabat mereka datang untuk bertanya kepada istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ibadah beliau waktu di rumah. Jadi kalau di luar rumah kan kelihatan di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya kelihatan bagaimana beliau beribadah. Tapi mereka ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu tidak di hadapan manusia, sewaktu di rumah. Maka setelah diterangkan kepada mereka mulai dari sholat malamnya Rasulullah demikian. Kadang-kadang beliau sholat di awal malam, kadang-kadang tengah malam. Kemudian yang paling utama dan yang paling sering adalah di akhir malam. Yang jelas beliau masih tidur dalam semalam, tidak sholat semalam suntuk. Demikian juga puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan keluarganya dengan istri-istri beliau alaihi salatu wasallam Ternyata ketiga orang sahabat ini diberitakan dalam hadis ini ka'annahum taqaluha Seolah-olah mereka itu menganggap sedikit ibadah ini. Jadi pemikiran seperti ini bisa jadi muncul di, di kalangan manusia. Orang yang sudah terlalu semangat dalam berbuat itu kadang-kadang timbul dalam pemikirannya. Islam ini kok kayaknya kurang. Mungkin perlu ditambah mungkin perlu diberikan variasi yang baru supaya mudah diterima oleh manusia. Dikatakan masih seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah tersebut. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ada yang beralasan mengatakan aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah mengampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Adapun kita karena belum diampuni maka kita harus lebih banyak lagi dari beliau begitu. Akhirnya salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan ana usallil laila wala arkudu abadan. Orang yang pertama mengatakan mulai saat ini setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur selama-lamanya. Orang yang kedua mengatakan wa ana asumud dahra fala uftiru abadan. Adapun saya saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka selama-lamanya. Tiap hari puasa begitu, puasa dahar. Kemudian yang ketiga mengatakan wa ana a'tazilun nisa afala atazawwaju abadan. Adapun saya maka saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian setelah mendengar ucapan ketiga orang sahabat ini, jadi setelah mereka setelah Rasulullah SAW pulang, kemudian ketiga orang sahabat ini dipanggil. Beliau mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kamu semua. Ini ucapan Rasulullah SAW yang menjadi kaidah orang yang paling tahu cara menerapkan takwa dan takut kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inilah akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah dibandingkan kamu semua. Walakinni asumu wa uftiru. Tapi bersamaan dengan itu aku berpuasa juga kadang-kadang berbuka tidak setiap hari puasa selain puasa yang wajib maksudnya. Ya. Kadang-kadang berbuka, kadang-kadang berpuasa. Bahkan kata Rasulullah SAW sudah kita ketahui semua puasa yang paling afdol adalah puasa yang Nabi Daud. Sehari puasa dan sehari berbuka. Tidak ada yang lebih utama daripada puasa ini. Dalam puasa yang sunnah. Kemudian wa usalli wa arkudu. Aku pun melaksanakan sholat malam tapi juga diselingi dengan tidur. Tidak sholat semalam suntuk wa atazawwajun nisa dan aku pun menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai cara-caraku beribadah seperti ini, cara-cara mendekatkan diri kepada Allah seperti ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk umatku. Ini yang terakhir ini merupakan ancaman yang keras ya yang kata para ulama ini merupakan ciri-cirinya dosa besar kalau ada ancaman seperti ini. Karena Rasulullah SAW mengancam dengan baroah berlepas diri. Syukur kemudian ketiga orang sahabat ini segera bertobat dan tidak mengikuti keinginan mereka yang mereka ucapkan di awal tadi. Yang kita perhatikan dari contoh atau kisah ini ada dua hal. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak memperhatikan atau tidak menganggap niat mereka yang ikhlas. Karena ketiga orang sahabat ini datangnya ke rumah beliau adalah ikhlas semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ingin mewujudkan semangatnya dalam beribadah. Tapi Rasulullah SAW tidak mempertimbangkan, wah oh, lihat dulu niatnya ikhlas apa tidak. Langsung diingkari dengan ingkar yang keras lagi. Kemudian yang kedua, yang kita perhatikan, perbuatan yang ingin dilakukan oleh ketiga orang sahabat ini adalah perbuatan yang paling baik, yang paling indah, yang paling bagus. Kalau ukurannya adalah akal atau perasaan manusia. Semua orang akan sepakat mengatakan, salat malam suntuk itu salat yang sangat bagus sekali. Ini salatnya perbuatannya para wali saja yang seperti ini. Kemudian orang yang setiap hari berpuasa tidak mau berbuka. Semua orang mengatakan ini bagus kalau dengan akal atau perasaan manusia ukurannya. Dan orang yang ketiga, karena tidak ingin terganggu ibadahnya, dia tidak ingin mendekati wanita selama-lamanya. Ini juga adalah hal yang luar biasa. Sekali lagi, kalau ukurannya adalah akal dan perasaan manusia. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan ini dengan pengingkaran yang sangat keras sekali. Menunjukkan hal ini meskipun baik di dalam pandangan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu perbuatan yang sangat buruk sekali. Perbuatan yang sangat menyimpang sekali. Jadi dari sini kita lihat jelas ya bahwasanya sekali lagi karena masalah ini merupakan permasalahan yang inti dalam Islam, permasalahan yang langsung uh, merupakan landas uh, merupakan masalah yang menyangkut landasan Islam menyangkut dua kalimat syahadat maka hendaknya kita pun harus lebih berhati-hati dalam menghadapinya harus lebih waspada dalam berusaha untuk menjauhkan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyimpang seperti ini yang karena besarnya penyimpangan dalam masalah ini kita perhatikan upaya syaitan untuk menjerumuskan manusia agar bisa mengikuti jalan-jalan yang dikatakan menyimpang dari sunnah ini sangat besar sekali. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan rata-rata orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti ini biasanya itu dibungkus dengan bungkusan agama. Orang-orang yang ingin uh, mengajarkan kepada manusia agar mengikuti petunjuk dan eh, apa selain petunjuk dan selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang tertarik selalu dibungkus dengan bungkusan agama. Dikatakan ini merupakan jalan Islam yang benar, ini merupakan cara untuk mengembalikan kejayaan Islam dan semua slogan-slogan yang lainnya. <clears throat> yang kemudian dengan cara seperti ini mudah bagi manusia untuk tertarik dan mengikutinya. Karena biasanya manusia apalagi orang-orang yang punya semangat dalam beragama itu dia tertarik kalau melihat sesuatu yang dijanjikan padanya keutamaan dalam agama Islam. Dan diantara caranya Shelton untuk menggoda manusia yang punya kecenderungan semangat beragama adalah lewat cara seperti ini. Sekarang ini perlu kita kenal juga bahwasanya syaitan atau iblis itu adalah makhluk yang paling ahli yang sangat ahli dalam menggoda manusia. Ini kita sepakati semua. Kalau kita kita bayangkan secara akal, manusia saja yang untuk menjadi ahli, untuk menjadi seorang ahli misalnya ahli kesehatan kedokteran misalnya menjadi dokter ahli, itu paling dibutuhkan sekitar berapa tahun? Mungkin tidak cukup 15 tahun. Sudah menjadi spesialis dia misalnya. Apalagi iblis yang dia mempelajari cara-cara untuk menggoda manusia sejak dulu sampai saat ini. Beribu-ribu tahun bahkan waktunya. Maka kita bayangkan kira-kira bagaimana ahlinya dia, ahlinya dia dalam menggoda manusia. Tidak mungkin orang yang semangat beragama datang iblis berbuat zina lah, kamu kan tidak mungkin. Terlalu kentara seperti ini. Tidak mungkin langsung didatangi hendaknya kamu mencuri. Tidak akan mungkin. Ini terlalu bodoh bagi dia untuk menggoda cara seperti ini. Maka dia mestinya akan menggoda manusia sesuai dengan kecenderungan manusia itu. Dan ini kita perhatikan. Iblis itu mampu Allah berikan kemampuan ya sebagai ujian ya bagi manusia. Allah berikan kemampuan untuk bisa mendeteksi karakter masing-masing manusia yang kemudian digoda masing-masing manusia itu sesuai dengan kecenderungannya. Yang kemampuan ini yang Allah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Inna syaitan yajrim bani Adam majradam. Sesungguhnya manusia syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh manusia, beredar dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Maka dia akan bisa mengetahui orang ini cenderungnya malas atau rajin. Kalau cenderungnya malas, digoda dia untuk meremehkan agama. Malas dalam menjalankan agama. Kalau cenderungnya terlalu rajin dan melampaui batas, terlalu semangat, digoda dia untuk bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Maka yang menyimpang itu bukan cuma orang yang malas saja, jangan salah paham. Orang yang menyimpang itu dua jenisnya. Orang yang malas menyimpang, tapi juga orang yang terlalu semangat dan berlebih-lebihan juga menyimpang namanya. Seperti yang saya katakan tadi. Diisi air terlalu banyak sehingga tumpah airnya. Ini juga penyimpangan namanya. Oleh karena itu ada salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi nazgatan." Setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Yang pertama digoda manusia untuk bersikap meremehkan dan balas dalam melakukannya. Dan yang kedua, digoda manusia itu untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam melaksanakan perintah itu. Jadi sekali lagi, dua cara menggoda ini. Wala yubali bi ma'bofiro, Dan syaitan tidak peduli dengan cara manapun yang berhasil dari dua cara ini. Karena sama-sama menyimpangnya. Maka ini untuk perhatian bagi kita semua bahwasanya tidak ada cara untuk selamat dari dua macam penyimpangan ini adalah kecuali dengan mengikuti contoh dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kita dapati contoh dan sunnah beliau itu telah lengkap mencakup semua ajaran Islam ini. Jadi yang saya terangkan ini tadi bukan cuma masalah ibadah yang dalam artian sholat, puasa dan seterusnya, tapi semua amalan Islam termasuk cara-cara berdakwah, cara-cara memperjuangkan agama Islam semuanya telah diterangkan dengan sempurna oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhu majma'in maka kalau kita ingin selamat kembalikanlah semua kegiatan keagamaan kita kepada contoh yang mereka bawa kalau kita ingin selamat dari uh, sikap berlebih-lebihan atau sikap kurang atau malas dalam menjalankan agama Islam ini. Maka eh, sekarang kurang lebih 4 menit lagi sebagai penutup dari ceramah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Saya tutup dengan ucapan salah seorang ulama yang mengatakan e, Jima'uddin Aslan terkumpulnya agama Islam ini dalam dua pokok. Terkumpulnya Islam ini dalam dua pokok. Yang pertama, Allah yu'badallahu